apa bisa dipersiapkan kembali materi atau kajian tajwid kita. Kita akan mencoba meneruskan kembali tahsin kita suratul waqiah. Kemarin kita sudah sampai ayat ke-27 ya. Jadi kita akan meneruskan surah ke-28 eh, ayat ke-28, surah ke-56 ya surahnya. Kemarin sudah sampai ayat ke-27, sekarang ayat ke-28 surah Waqiah, suratul Waqiah. Ini ayatnya ayat ke-28. Baik, kemudian untuk murotal hari ah, Jumat ya. Eh, Jumat eh, tadi adalah surah An-Nisa ayat 141 sampai 176. Untuk hari Sabtunya ayat eh, suratul Maidah ayat 1 sampai 16. Sudah ganti surah ya. Surah Al-Maidah. Kalau di Indonesia kan jadi surat ya surah surah Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 16. Itu adalah untuk hari Sabtu. Dan hari ini insyaallah kita ada taklim di eh, Depok ya. Di Jalan Kartini 58. Blok E nomor 5 di Perum Permata Asri. Terbuka untuk umum yang ingin hadir, ibu dan bapak, siapa saja silahkan. Kajian kita pada sholat Jumat. Jam satuan lah kalau lebih ya. Baik, ini sebelum ke suratul waqiah saya sudah mempersiapkan materi ini tanda baca. Kadang-kadang kita nggak kenal ya. Kita sudah tahu tapi tidak tahu nama. Atau kita tidak tidak ngeh. Nah ini barangkali bermanfaat kajian ini. Coba kita lihat ya. Eh, untuk ibu dan bapak nanti bisa mendapatkan CD tutorialnya ya. Eh, ada tulisan, ada gambar. Nah, ini ada bunyinya. Coba kita lihat ya. E, kita mengenal huruf-huruf huruf-huruf hijaiyah itu kan di halaman 9 buku wajib dari mulai alif, ba, ta, sa itu ya atau kita mengenal abjad A B C D E F gitu ya. Nah ini e, huruf hijaiyah diawali dari halaman 9 itu ada alif, ba, ta, sa, jim, ha itu ya. Sedangkan abjad itu diawali dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, A, Z. Nah, huruf-huruf uh, hijaiyah, huruf-huruf abjad, latin, nah ini. Apabila ingin dibaca, tentu harus berpadu. Nah, kalau untuk latin ini, nih sudah saya tuliskan Nih, yang warna merah itu huruf-huruf vokal, huruf-huruf hidup. Kalau dalam bahasa Arab inilah yang akan menjadi tanda-tanda baca. A, I, U, E, O. Tuh. Ya. Jadi perpaduan antara biru dan merah. Merahnya huruf-huruf hidup, vokal A, E, I, O, U. Atau di, diurutkan jadi A, I, U, E, O. Tuh ya. Sedangkan yang hijaunya yang birunya ya, merah dan biru. Yang birunya B, C, D itu ya. Selain A, E, U, E, O itu, itulah huruf-huruf mati atau konsonan. Nah, apabila kita ingin merangkai kata-kata, harus dirangkai antara vokal dan konsonan. Baru orang bisa paham apa maksud kita. Apa, A, P, A tuh. A-nya kan vokal, P-nya konsonan, A-nya vokal. Itu apa maksud kitanya. Kalau tidak berpadu, paling berupa singkatan RRI, RI, RKM itu singkatan. Tapi eh, untuk kita bisa mengungkapkan kata-kata agar orang paham apa maksud yang akan ingin kita sampaikan harus berpadunya antara vokal dan konsonan. Tuh. A, I, U, E, O. Ya, tuh. Jadi dari dari huruf Huruf abjad ini Latin dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, A, Z ini kita ambil vokalnya. Tuh. Hilang kan? Tuh. A, I, U, E, O. Tuh. Lima ya. A, I, U, E, O. Nah ini ini yang tersisa ini adalah huruf-huruf konsonan. Huruf-huruf mati. Apabila ingin dibunyikan harus berpadu dengan vokal. Nah ini yang diambil tuh a i u e o nya. Ini ini ini huruf-huruf hidup vokal. Nah, kita mengenal tanda baca. Nah, dalam huruf hijaiyah bacaan itu baru bisa dibaca bukan bukan uh, dengan huruf lagi, tapi dengan tanda lain gitu. Ini ini ya uh, analisanya. Kalau abjad, kalau laten, kita ingin berkata-kata, ingin mengungkapkan ungkapan, nah, itu bisa menjadi dibaca, bisa terbaca, bisa dipahami, manakala vokal dan konsonan berpadu. Itu-itu juga gitu ya. Oh, huruf hidupnya A, I, U, E, O, huruf matinya selain A, I, U, E, O. Itu. Berpadu, jadilah bisa dibaca. Misalkan eh, S, Y. Pertama S-nya S-A-Y-A. Jadi saya. KM. KM apa? Oh, K-nya tambah A. M-nya tambah I. Jadi kami. Gitu kan? Itu. Ibu. I-B-U. Ibu. G-R. Masa ibu G-R? Oh, ibu G-U-R-U. Ibu guru. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi Eh, kita bisa berungkap bahwa mengungkapkan kata-kata apa yang kita maksud manakala vokal dan konsonan berpadu. Itu itu juga lain dengan dengan huruf Arab. Tuh, huruf hijaiyah itu perlu tanda lain. Jadi alif bata jim ha khodal ra sehingga akhir lam alif hamzah iya hingga akhir itu itu semuanya huruf mati ya huruf hijaiyah baru bisa menjadi dibaca apabila tanda, ada tanda baca. Nah, tanda baca ini, nah ini. Kalau garisnya satu di atas, nah yang seperti ini, tuh, ini bunyinya A. Ini fathah. Kalau tandanya di bawah, tuh ada yang terbang. Yang hitam terbang. Apa itu? Nah, garis ini, ini namanya kasroh. Bunyinya I. Tuh. Kalau ini domah bunyinya u. Tuh tanda-tanda baca ini. Tuh ya. Ini tuh ya fathah, kasroh, domah. Nah, fathah itu bunyinya a. Perwakilan latinnya a. Bunyinya a. Kasroh itu bunyinya i. Tuh. Ya, keluar tulisannya. Sedangkan domah itu bunyinya U. Jadi A, I, U. E dan O-nya tidak ada. Itu ya. Kalaupun ada O, ada E, itu tidak tidak umum. Hanya beberapa saja. Tapi yang umum ini A, I, U, E. A, I, U saja. Sedangkan dalam latihan ada A, I, U, E, O. Itu. Itu tanda baca. Nih. Ya, jadi tanda baca fathah kasroh doma. Nah, yang seperti ini namanya fathah. Yang di bawah namanya kasroh. Yang di atas namanya doma. Jadi fathah, fathah, kasroh, doma. PSA, PSI, PSU gitu ya. Jabar A. Ini fathah ini jabar A. Ini jabar I, Doma jabar u sama aja. Bunyinya a i u gitu loh. Ya. Nah, fathah a i u ini kalau rangkap menjadi tanwin. Tanwin atau tanda rangkap. Tuh. Kalau garisnya yang tadi satu menjadi dua, itu jadi tanwin, patah tain yang ini. Yang di bawah, yang ini, ini kasroh dua, kasroh tain. Yang ini domahnya menjadi domah kayak bayi eh, bayi bayi dalam kandungan ibunya itu domah. Tuh ya di rahim ibu. ini kayak gitu. Domah itu. Nah, ini namanya fathah tain. Ditunjukin fathah dua. Yang ini namanya kasroh tain. Di bawah kasroh dua. Nah, yang ini namanya domah tain. Domah dua fathah tain, kasrah tain, domah tain, itulah dikatakan tanwin. Tanwin tanda rangkap ini, fathah tain, kasrah tain, kalau dibunyikan, asalnya kan kalau satu A, tinggal tambah N, jadi an. Itu. Di bawah juga I, tinggal tambah N, jadi in. Di atas juga U, tinggal tambah N, jadi un. Jadi tanwin ini an in un. tain, domah tain itulah tanwin. An in un. Ini dasar ini kalau nggak dipahami susah untuk bisa memahami, bisa membaca quran Karena dalam Quran itu banyak tanwin, nun mati atau tanwin. Nanti jadilah hukum nun mati atau tanwin di buku wajib halaman 14 bagan halaman 15 mulai penjelasan 15 idhar sampai 19 ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iklab. Itu cikal bakalnya dari tanwin ini dan nun mati. Coba kita cermati. Tanwin ini bunyinya n an. Kasrah tain juga in. Domah tain juga un, ada unsur n-nya. Nun mati juga ada unsur n-nya. Min. Jadi nanti kalau sudah dalam bacaan, bunyi n ini akan dijadikan apa? Apa tetap N? Itulah idhar. Apakah N-nya melebur ke huruf sesudahnya? Itulah idgom. Apakah N-nya menjadi eng? Itulah ikhfa. Apakah N-nya jadi M disertai samar? Itulah ikhlaf Jadi kalau dasar ini dilewatkan, susah. Terlebih untuk ibu dan bapak yang ingin menjadi pengajar, jadi ustaz-ustazah. Jadi bisa, insya Allah ya. Dengan pelajaran seperti ini, kita tidak ragu lagi. Karena ibarat membangun itu dari dasar, dari pokok, dari dari pondasi yang betul-betul kita tahu persis, bukan meneruskan bangunan karya orang. Kalau karya orang kita meneruskan bisa dasarnya bagus, bisa enggak. Sama, jadi kita mengajarkan kepada peserta didik itu dari dasar dulu, khawatir ada yang tertinggal. Memang kadang-kadang kalau diajarin hal-hal seperti ini, mereka tuh suka nganggap enteng, ngecipir gitu. Ah, yang gitu dipelajari orang mah sudah ke bintang, ke planet gitu ya. Eh, ke bulan ini baru anin un. Tapi kalau dilewati justru itu dia nggak sadar, dia lupa, dia nggak pinter-pinter karena eh, dasarnya nggak paham, nggak tahu. Nah ini ya, inilah tanwin, tanda rangkap. An, in, un. Nah dalam membaca eh, huruf-huruf hijaiyah ini Selain dikenal tan uh, fathah, kasroh, domah yang tadi, fathah dua, fathah dua, kasroh dua, domah dua, itu tanwin ya. Fathah tayin, kasroh tayin, domah tayin. Dikenal juga tanda mati atau tanda ganda. Itu. Tanda mati seperti apa? Nah ini yang bulat. Harusnya bulat seperti ini. Tapi nanti dicetakan Indonesia, yang bulat itu nggak ada. Dicari itu. Nggak tahu kenapa, apa mungkin percetakannya susah bikin bulat apa gimana. Karena kenyataannya cetakan Timur Tengah bulat bisa. Gitu. Ya. Nanti bulatnya nggak bulat persis seperti ini. Nah ini yang namanya seperti ini, ini tanda mati atau tanda diam ya sebetulnya. Sukun. Jadi huruf kalau sudah ketemu huruf ini tertahan bunyinya gitu. Kalau yang tanda seperti ini kayak W, nah ini tanda ganda. Disebut sidah atau tasdid. Nih, kita lihat dalam kasus tuh ya. Tuh, tanda mati dan tanda ganda. Kalau dia masuk ke ba, tuh, dikasih sukun, alif wa patah a ada banyak sukun jadi ab diam, sakana diam. Itu aja. Bukan mati sebetulnya ini. Jadi kalau dikatakan huruf mati salah, huruf yang disukunkan. Makanya ada orang yang nggak mau bilang nun mati, nun sukun. Emang disukunkan, didiamkan bunyinya ab ke ab beda ya kalau tanda mati tanda sukun jadi ab ab karena banyak huruf kolkolah jadi kolkolah ab Tuh. beda dengan yang tanda ganda tanda ganda atau tasdid tuh ya apabila dikasih nah sukun ini ab ya tuh dibacanya ab tertahan b-nya jadi double karena kolkolah nanti ab bukan karena pendobel ya kebetulan yang dikasih contoh ini di sini adalah hurufnya huruf kolkolah ab-nya karena dia sifatnya sifat kolkolah gitu sedangkan abba tuh b-nya jadi satu mati satu hidup gitu loh kalau dalam bayangan tuh abba abba tuh ya abba tuh Beda dengan ab ab ab kalau kalau bukan huruf kol kan as ak at gitu at al diam tertahan. Cuman diam tertahan untuk masuk huruf-huruf qalqalah ada pantulan gitu aja. Tuh. Bedakan dengan huruf bertasid ab satu mati, satu hidup. ab itu. Nanti kita lihat beberapa contoh yang lain. Nah, huruf konsonan dan vokal itu sudah dijelaskan kita bisa berkata-kata apabila vokal dan konsonannya berpadu. Perwakilan untuk huruf-huruf hijaiyah lain. Huruf hijaiyah baru bisa dibaca apabila memakai tanda baca. Nah, tanda baca A itu diwakili oleh tanda seperti ini. Nah, ini adalah namanya fathah. A. Ya. A, I, U, babi, bu, tati, itu, sasisu. Ini bunyi A. Tuh. Bunyinya A. Gitu ya. Tuh. Kalau yang seperti ini bunyinya i. Ini kasroh. I diwakili oleh huruf i. Sedangkan tanda seperti ini u diwakili oleh tanda doma. Bunyinya u. Nah, sedangkan o tidak ada secara khusus. O itu pakai tandanya fathah juga ini yang kadang-kadang nggak paham. Kadang-kadang ada orang yang berantem orang di Arabnya tidak ada O. Betul, tidak ada O. Gitu ya. Betul, saudara-saudara kita kan kalau dari seberang pasti O-nya agak sedikit sulit. Gitu ya. Coba deh. Itu kecuali yang sudah lama di Jakarta, eh, itu lain atau sudah lama di Jeddah di Mekah gitu ya tuh. Ini O tandanya tetap fathah. Gitu ya. Kalau fathah kan tadi tandanya untuk A. Kasroh I, doma U. Nih ya, kembali ke sini nih. Nih. Ya. Nih. Ini kan tuh, e, tanda fatah ini tuh, e, yang yang terbang tuh, e, dari bawah ke atas. Nah, ini ini khusus untuk a bunyinya. Fat ini namanya fathah a. Maka fathah a nggak ada fathah o <laughs> gitu ya. Fathah a, fathah bunyi a. Yang ini ini i kasroh tuh di bawah bunyinya i ini doma u hanya itu nggak ada lagi tanda itu. Atau nanti rangkap patah tain, patah dua, kasur dua, doma dua. Patah tain, kasur tain, doma tain. Hanya itu. Oh itu tidak ada tanda khusus. Oh ini memiliki tandanya fatah juga. Allah gimana itu ada dalam Quran kok Nah jangan marah dulu. Nih lihat oh ya. Oh itu tandanya tetap fatah Bunyinya oh apabila dia masuk pada huruf-huruf tertentu. Tandanya tetap fatah Misalnya Ya, ini tanda O ini bunyinya O, tandanya tetap fathah. Masuknya pada huruf uh, yang bunyi-bunyi tertentu. Huruf-huruf tertentu apabila dia berbaris fathah bunyinya O. Misalnya kho, tuh bunyinya O. Itu. Tandanya tetap fathah, itu di, harus dipahami itu dulu. Nggak ada tanda lain ya. Tandanya tetap fathah, tuh kho. Kho. Tuh. Atau kho ya, untuk huruf tertentu saja. Tidak semua huruf bunyinya o. Nah, ini satu, tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kho, ro, so, do, to, zo, go, ko. Ini termasuk huruf istilah nanti selain ro dan kof itu ya. Huruf-huruf istilah kan ini. Tuh, kho. Bunyinya o. Tanda tanda barisnya apa? Tetap patah. Ro, tuh untuk huruf tertentu saja. Bunyinya o, oh, ro, gara. Tanda patahnya baris patah. Ro atau so. Tuh, bunyinya o. Oh. Jadi berbaris patah, barisnya tetap patah, tapi bunyinya tidak a, tapi o. So. Kayak pada Allah kan Allah nggak Allah, tafkhim, taglid, tebel. Ro, rasul, ah, kalau ro. Do, tuh. Atau to. Bunyinya o. Barisnya tandanya fathah tetap. Atau zo. Tuh. Ini huruf-huruf tertentu yang manakala dia berbaris fathah, bunyinya jadi o, zo. Tuh. Atau go. Tuh. Ya, bunyinya o. Barisnya apa tandanya? Tetap fathah. Atau ko. Jadi huruf-huruf ini dari mulai kho, ro, so, do, to, zo, go, dan ko, apabila dia berbaris fathah, bunyinya menjadi bunyi o, ho, ro, tu So, do, to, zo, go, ko. Kalau berbaris domah, enggak, hu, ru, su, ya, itu. Enggak, enggak ada unsur o-nya. hi ri, si, memang ada sedikit eh, SH tipis ya. Si, obi, ri, zi, ri, qi. itu, Tapi dominan o oh, tebel itu kalau dia berbaris fa fathah untuk huruf-huruf ini saja begitu. Jadi dalam dalam huruf hijaiyah tidak dikenal antara o dan e secara khusus. Yang dikenal khusus umum adalah a i u saja. A diwakili oleh fathah, i diwakili oleh kasroh, u diwakili oleh doma. Sedangkan o hanya untuk huruf-huruf ini saja. Itu pun apabila dia berbarisnya fathah. Begitu juga e, e tidak ada dalam Latin. Dalam dalam Latin ada. E tidak ada dalam huruf hijaiyah. Kalaupun ada itu untuk tanda-tanda tertentu saja. Ini untuk imalah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha atau waduhe. Ya kan ada ee. E. Tapi itu tidak kalau kita belum memiliki ilmunya sebaiknya jangan memakai imalah. Itu ya. Waduhe walaili saja dikiranya lagi bercanda padahal bukan kita lagi baca Quran. Tapi kalau belum memiliki ilmunya jangan dulu. Itu ya. Itu huruf-huruf tertentu. Jadi A ini bisa disimpulkan tuh. A ini barisnya fathah A, alif A. Tuh, misalkan B A. tuh. B-nya vokal, eh, B-nya konsonan, A-nya vokal. B A, ba baru bisa dibaca, B-nya itu apabila dikasih tanda fathah tuh. ba tuh. bi tuh bi i-nya tuh b ba dikasih kasroh jadi bunyinya bi tuh bu b huruf b ditambah u jadi bu kalau dalam bahasa Arab ba nya dikasih tanda yang merahnya itu doma tuh itu ya nah ini sampai situ dulu nanti ibu dan bapak tentu ini ini pelajaran seperti ini kadang-kadang kan kalau pagi seperti ini belum lagi hujan-hujan seperti ini ya saya jalan aja kehujanan di jalan tadi ya <clears throat> belum lagi dingin belum lagi ini belum lagi lagi dengerin di, di tempat tidur agak-agak ngantuk dikit nyamuk-nyamuk enggak nah nanti bisa bisa ibu dan bapak dapatkan berupa CD, PCD-nya atau berupa CD tutorialnya. Insya Allah setiap waktu, setiap saat bisa di, diulang lagi. Inilah ya maknanya belajar dengan teknologi. Saya kalau di uh, Jalan Timah itu di masjid sana dibilang uh, teknologi ustad teknologi katanya ya. Padahal enggak enggak biasa-biasa aja. Nah itu. Itu tadi tanda-tanda itu ya. Kita jadi mudah mempergunakan eh, tanda-tanda uh, seperti tadi. Itu insya Allah ya nanti uh, ada beberapa pari udah jadi belum memang lagi lagi taraf penyelesaian Insya Allah nanti ibu dan bapak bisa mendapatkan untuk latihan bukan hanya untuk ibu dan bapak saja, tapi siapapun dengan uh, eh, CD tutorial itu akan mudah. Belajar serasa tidak diajarin, nggak mau lah tuh ya. Kita kita orang seperti ini sudah sepuh diajarin sama cucu kita sama sama anak kita kadang-kadang gitu, gitu. Karena uh, ada secara psikologi lain gitu ya. Tapi diajarin dengan komputer seperti ini serasa tidak tidak serasa seperti tidak diajarin oleh mereka. Gitu kita belajarnya dengan komputer, insyaallah ya. Nah, program-program yang ada bukan nggak bagus, sudah bagus. Hanya program-program yang ada itu umumnya tidak ada suaranya. Kalaupun ada suaranya yang baca itu seh. Itu kalau saya kan tahu sendiri ya. Kalau seh eh, seh itu kan uh, kalau untuk pemula mah agak sulit gitu mengikuti seh itu. Uh, kalau mengikuti saya kan sama seperti ibu dan bapak mengikuti lagi kuliah mengikuti asisten dosen gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti bisa nanya. Coba sama Pak Kiai besar kita nanya patah itu apa sih Pak Kiai? <laughs> Wah, malu kita. <laughs> kalau sama saya mah nggak usah malu gitu. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, nggak ada yang nggak nggak jelas, silahkan ditanyakan. Jangan sungkan disampaikan. Nih ini ya. Kita praktek kewakilan. Jangan lupa hari ini Eh, Kendatipun pagi-pagi Alhamdulillah sudah diguyur hujan Ini rahmat mudah-mudahan ya untuk semuanya Untuk kita Pengajian tetap hari Jumat Pada eh, pada sholat Jumat ya eh, Jadi saya Jumatan di Depok ini Nanti di sana Di pasar Depok lama tuh ya Ada masjid di situ Saya masjid di situ nanti kemudian kaji kita di Perum Permata Asri Di Blok E nomor 5 di Jalan Kartini 58 Di rumah Bu Dokter ya Ibu Lisa terbuka untuk umum, ibu dan bapak. Silahkan. Jam satu kita mulai ya insyaAllah. Untuk murotal, hari Sabtu surah Al-Ma'idah ayat 1 sampai 16. Kemudian untuk di taklim Sabtu dan Ahadnya jamnya masih belum berubah ya. Jam 9 sampai jam 12, kemudian jam 1, jam 13 sampai jam 17. Masih uh, saya ada mau mengadakan perubahan waktu waktu jam jam pengajaran tapi nanti insya Allah ya. Baik, <clears throat> dilihat suratul waqiahnya nih, lihat ya. Kemarin kan sudah sampai ayat ke-27. a i u ba Kenapa harus pakai gitu supaya suaranya sama? <clears throat> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi fi ayat 28 ya. Fi sid. Fi sid. rimah sid. Fi jadi mato. bi. Kenapa mato bi? Nih. Baris kasroh. Nih, ini kasroh. Nah, yang tadi kita pelajari ya. Ini kasroh. Ketemu ya mati. Baris di bawah. Jodohnya dengan ya mati. Kalau baris fathah. Nih kayak seperti ini. Jodohnya dengan alif. Tuh patah dengan alif. Kalau domah nih tak tunjukin. Jodohnya dengan waw mati. Tuh. Domah dengan waw mati. Kasro ini kasro dengan ya mati. Fathah dengan alif. Fathah dengan alif. Kasroh dengan ya mati. Domah dengan waw mati. Fathah dengan a alif. Ini kasroh tuh. Fi matobi. Fi sid. kalah apa? kalah su Sugro. Ada sukronya itu. <laughs> Ya. plesetannya kol sukro, sugro. Kenapa terjadi kol Karena yang merah-merah ini ya, ini termasuk bagian dari huruf-huruf kol-kolah. Huruf huruf kol huruf kol kan ada lima. Baju di toko, ba, jim, dal, to, dan kof. Atau kotu jadin. Itu ya. Huruf-huruf itu, huruf yang lima kol ini, di antaranya di sini dal apabila dia sudah mati atau dimatikan. Kalau sudah mati seperti ini, ini kolkolah su sugro. Bedanya dengan yang terakhir, makhdud. Nah, ini kolkolah kubro. Ini hurufnya hidup. Apabila dihentikan membacanya, jadilah kolkolah kubro. Kalau tidak dihentikan di sini nggak ada kolkolah. Tapi kalau yang sugro, dimatikan atau tidak dimatikan, tetap ada. Sering saya memberikan logika berpikir, apa bedanya gaji dengan bonus? Kalau gaji kan tiap bulan atau tiap minggu kalau gaji mingguan. Sedangkan bonus nggak tiap bulan, nggak tiap minggu, tiap ada keuntungan ada bonus. Kalau nggak ada untung nggak dikasih bonus kan? Nah ini sama. Kol-kola sugro ini selalu ada karena karena syaratnya kol-kola itu huruf kol-kolahnya mati atau dimatikan. Ini ibarat orang ini sudah almarhum, sudah wafat, sudah ada di kuburan di sono, gitu, sudah mati. Kalau ini hurufnya hidup terjadi jika dimatikan. Jadi seseorang dipanggil almarhum almarhumah kalau dia wafat atau diwafatkan gitu. Ini kalau kolah kubro ini ibarat mati suri meninggal tapi bangun lagi gitu ya. Kalau di, dimatikan jadilah kol-kolah. Kalau tidak dimatikan tetap tidak ada kol-kolah. Jadi di sini jika dihentikan membacanya fi sidrim mahbud mad arid li dan kol kolahku kubro. Tapi kalau tidak dihentikan di ayat 28 ini, tidak ada kolkolah kubro, tidak ada madari disukun. Yang adanya matobi dan kosar. Misalnya, bacanya, Fi makhbudiu. Tuh. Makhbudiu wa talhim mandud. Gak ada di sini kolkolahnya. Mad disukunnya juga nggak ada. Jadi terjadinya kolkolah di sini terjadinya mad arid disukun apabila dihentikan. Catatan, jadinya kol karena ada huruf kol Jadinya mad arid disukun karena ada mad tobi'i ketemu satu huruf hidup jika berhenti dibacanya, menghentikan bacaan. visi dari makhbud Bisa satu, bisa semua. Kesininya sama tuh. Ini kol kubro, kol-kolah kubro. arid disukun, mad arid disukun. Sama. Itu ya. Kenapa tuh nggak ngerti-ngerti? Karena nggak ditunjuk seperti ini, nggak dijelaskan seperti ini. Coba deh nanti. Bisa satu surat, surat yang lain bisa sama aja Quran mah ya. Nah ini ayat 29. Wa talhim manbud. Wa talhim idgham bi Sama seperti tadi, ini juga ayat 28 ke 29, ini juga idgham guna. Tanwin ketemu waw, itu ada tasdid. Wa talhin ini juga idgham biguna karena tanwin atau kasrah tayan ketemu mim. Kenapa ini mah warnanya hitam di Quran berwarna, ini mah hitam oranye. Karena ini kalau mau berhenti jadi makhdud. Fi sidrim makhdud. Sedangkan ini pasti. Kalau ini kan kalau disambung aja, ini kalau enggak nggak disambung, kalau kalau nggak disambung nggak ada hukum tanwin. Tapi kalau diwasol disambung ada hukum tanwin. <laughs> Sekarang sedangkan di alamat ayat 29 pasti disambung. Ada makanya tanwinnya dibaca satu tuh. Watolhim gitu. Dari sini masuk Watolhim mambud Wazilim tuh Wazilim idgum biguna Kenapa nih tanwin ketemu mim Tanahnya ada tasdid Wazilim mamdud Mamdud Kol aku kubro kabir kol aku kubronya dan dan mad adid disukun karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi kita baca lagi ya dari ayat ke delapan. Fi sid fi sidrim makhdud wa talhim mandud wazillim, mamdud, wama im, Wama mad wajib mutasir Kenapa mad wajib mutasir? Nih Matobi ketemu Hamzah satu kalimat Nih ada tandanya panjang alis Ini Hamzah Ini Matobi-nya Ketemu Hamzah Karena Matobi ketemu Hamzah Satu kata, satu rangkaian, satu kalimat jadilah mad wajib muttasil di halaman 38 nomor 1 buku wajibnya. Wa ma im idgham bigunnah karena tanwin ketemu mim. Wa ma im maskub qalqalahku kubra. Wa fakihatin tuh fa matobi Wa fakihatin ikhfa karena tanwin ketemu kaf. Wa fakihatin hati kasih kasih sa kasiroh tamar butoh kalau dihentikan. Kalau disambung rotin jadi tinnya jadi til karena ketemu lam. kasih kasirotin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Wafurushim marfu'ah. Tiga empat dulu ya. Besok kita teruskan lagi. Kok potong-potong? Ya nanti ibu dan bapak kalau sudah mendapatkan PCD-nya atau CD tutorialnya nyambung. Karena saya sambungin ya. Ya dikit-dikit. Tadi kan belajar makhraj dulu. Itu penting ya. Tanwin. Jadi jangan sampai udah rumahnya udah tingkat 10 tapi dasarnya nggak kuat, roboh, rubuh ya. Untuk murotal hari Sabtu surah Al-Maidah ayat 1 sampai 16. Jangan lupa hari ini kita ada talim di Depok ya terbuka untuk umum di Jalan Kartini 58. Untuk saran, informasi atau apapun silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Radio. hari ke-9 di bulan Januari tahun 2009. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Jumat pagi udaranya redup banget dan hujan rintik terus berjalan. Kita kembali berjumpa, ada kehangatan mudah-mudahan dalam acara ulang tahun ini. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun lewat telepon, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 85904785. Ya, halo selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo. Ya, halo selamat pagi. Pagi. Ya, dari siapa ini kalau boleh tahu ya? Silakan penelpon berikutnya. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ini dari Bapak siapa ya? Dari Bapak Dedi. Pak Dedi di mana Pak Dedi ya? Di Cipinang, Pak. Cipinang ya. ya, ya. Iya, gimana keluarga sehat semuanya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Iya. Eh, yang ulang tahun siapa nih Pak Dedi? Namanya Saadilah Muhammad Raga. Seadilah Muhammad Raga, panggilannya? Raga. Raga, ulang tahun keberapa di Raga? Yang kelima. Yang kelima, sehat Raga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, silakan ucapannya deh Pak. Ya, semoga jadi anak yang soleh, mm. sehat lahir batin, mm ya berbakti guna buat nusa dan bangsa. Insya Allah, amin, amin. Ah. hmm. Eh, ini mau minta lagu katanya dari kakaknya mau minta lagu. Eh, hey, iya, apa lagunya katanya? Apa aja lagunya aja? Punya apa aja deh. Apa aja aja pokoknya aja. Uh, pokoknya yang enak lagunya barangkali ya. Iya. Oke okay deh Pak, kalau begitu salam untuk keluarga Bapak semuanya. Mudah-mudahan uh, selalu dalam lindungan yang maha kuasa, keluarganya sehat walafiat semuanya Pak ya. Amin. Amin, iya Pak. Ya terima kasih Pak. Sama. Ya sama-sama Pak Deddy. Silakan untuk penelpon selanjutnya Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami 85904785. Halo, selamat pagi. Pagi. Yo, selamat pagi dari siapa nih? Dari Rohima. Agak keras sedikit siapa namanya? Rohima. Rohima. Rohima di mana Rohima? Di Kranji. Kranji ya. ya. Iya, yang ulang tahun siapa nih Rohima? Teman. Teman, agak keras sedikit, kecil sekali suaranya. Teman di Buaran. Siapa namanya? Namanya Yani. Yani ulang tahun keberapa Yani? nih? Eh, dua-dua. Dua-dua, oke gimana ucapannya silakan. Semoga panjang umur, sehat selalu, hmm. terus cepet, eh, Allah merit cepet-cepet merit, hmm. sama pacarnya yang jelas. Hmm. Udah itu aja. Udah gitu aja. Hmm. Oke deh. Itu, Lagunya apa tuh? Hijau daun. Hijau daun. Ya. Oke. Ya. Udah. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk telepon berikutnya di lima masuk lagi sekarang. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, pendengar kita nikmati lagu sekarang karena telepon yang belakangan tidak diangkat ya. Oke.